Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang e, sebab-sebab terjadinya perselisihan pendapat di kalangan sahabat dan bentuk-bentuknya. Kalau kita lihat dan baca nanti di dalam buku Bulughul Maram, di situ Ibnu Hajar Al Asqalani mengumpulkan dalil-dalil bagi setiap masalah-masalah fikih. Nah, di situ kita lihat beliau terkadang menggabungkan beberapa hadis yang kelihatannya bertentangan yang diriwayatkan dari beberapa sahabat. Ini perlu dimaklumi karena mungkin masalah itu adalah masalah yang ma'ruf diperselisihkan di kalangan sahabat dan memang ada riwayat dari para sahabat dari dua versi seperti yang kita jelaskan kemarin. Oleh karena itu, ikhwan fillah kalaulah Para sahabat saja berbeda pendapat di kalangan mereka tentang masalah-masalah fikih. Sementara masa mereka sangat dekat kepada masa Rasulullah, bahkan mereka hidup pada masa Rasulullah SAW. Maka terlebih lagi orang-orang yang datang sesudah mereka, tabiin, atau tabiin dan seterusnya. Tentu perselisihan sangat banyak ditemukan pada mereka, lebih banyak daripada perselisihan yang ditemukan di kalangan sahabat di itu. Ada beberapa sebab ya di mana sahabat ya saling berselisih satu sama lainnya. Ya seperti misalnya hadis yang belum sampai kepada seorang sahabat dan sudah sampai kepada sebagian lainnya. Atau e, perbedaan di dalam memahami e, satu hadis, ya perbedaan di dalam memandang satu masalah. Nah, ini merupakan beberapa sebab terjadinya e, perselisihan di kalangan sahabat dan itu adalah satu perselisihan yang yang e, kita katakan dimaklumi yang lumrah. Nah demikian pula di kalangan orang-orang yang datang sudah mereka yaitu di kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in dan para imamatul a'lam, para imam-imam ya terutama imam-imam madhab di dalam Islam ya kaum muslimin mengenal di sana ada empat madhab walaupun kita katakan madhab madhab para para ulama itu sangat banyak dahulu hampir setiap imam punya madhab Al-Imam Al-Auza'i punya mazhab, al lais bin Sa'ad, eh, al bin Sa'ad punya mazhab. Demikian pula uh, Ali bin Madini juga punya mazhab. Mahmar bin Rashid di Yaman juga punya punya mazhab. Jadi sebenarnya banyak mazhab-mazhab di kalangan para ulama dahulu. Hanya saja yang populer dan sampai sekarang ini yang dikenal oleh kaum muslimin sampai hari ini itu ada empat mazhab yang populer. Tapi sebenarnya tidak dibatasi hanya empat mazhab saja. Ya seperti yang tahu bahwasanya mazhab yang terbesar sebenarnya mazhab lima eh, Imam uh, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dia juga punya mazhab dan dia mengarang tulisan-tulisan di dalam masalah-masalah fikih dan lain-lain. Hanya saja tentunya kurang populer ya, ya di kalangan kaum muslimin. Baik, penelitian. Yang populer adalah empat, empat mazhab yang dikenal sampai hari ini, yaitu mazhab uh, eh, Abu Hanifah, mazhab uh, Malik, Ahmad dan Syafi'i. Dan di, di sini di Indonesia mazhab yang dikenal adalah mazhab Al-Imam Syafi'i. Kalau di e, Pakistan, India dan sekitarnya yang dikenal adalah mazhab e, eh, Abu Hanifah. Nah, kalau di Jazirah Arab, Arab Saudi dan sekitarnya dikenal di sana mazhab e, eh, Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Nah kalau di Afrika Utara ya itu adalah e, wilayahnya Madhab Imam Malik. Kira-kira demikianlah penyebaran madhab-madhab ini. Konifidina dan ya Allah wa iya Walaupun kita tahu bahwasanya Islam bukan madhab. Islam bukan madhab dan madhab tidaklah mewakili Islam sama sekali. Madhab dahulu digunakan oleh para ulama untuk memudahkan di dalam tafakuh fiddin. Yaitu e, seorang penuntut ilmu meng, e, memilih pola di dalam mempelajari ilmu fikih ya misalnya seorang yang masih dalam e, marhalah tingkatan ibtidah yaitu pemula maka dia mulai dari mempelajari mazhab tertentu nah itulah dia dahulunya mazhab itu berkembang konfidina ya Allah wa iyyakum jami'an ya jadi ya, tentunya kalau ditanya apakah kita perlu bermazhab, maka jawabnya tidak perlu. Kita tidak perlu bermazhab dan tidak ada dalil yang mengharuskan kita untuk memilih satu mazhab tertentu. Ya tidak ada dalil. Baik dari kalangan eh, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah maupun perkataan para imam, ya perkataan para ulama yang mewajibkan kita atau mengharuskan kita untuk memilih satu dari mazhab-mazhab tersebut atau dua mazhab atau tiga mazhab ya atau bukan mazhab dan seterusnya. Tidak ada ya anjuran dari para ulama mengenai hal ini. Ya, namun kalau ada yang bertanya, mengapa mazhab-mazhab ini sampai sekarang masih ada? Ya kita katakan sebagian ulama menggunakannya sebagai alat bantu di dalam penelaahan, ya, di dalam mempelajari, ya di dalam eh, apa namanya eh, membahas ilmu ilmu fikih. Nah demikian yang ya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nanti akan kita jelaskan juga bahwa para ulama, ya para imam dahulu bahkan tidak menyarankan ya para pengikutnya untuk ber, e, e, bertahasuh, ya, fanatik ya kepada pendapat mereka, ya, pendapat mereka. Baik. Jadi kewajiban kaum muslimin adalah al-amal bil kitab wa sunnah. Mengamalkan Quran dan sunnah. Ya, kita adalah fikul kitab wa sunnah fikih yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak sekali nas-nas yang menjelaskan hal ini, yaitu wajibnya kita mengamalkan Quran dan Sunnah, ya khususnya di dalam bab fikih. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min Rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun." Surat Al-A'raf ayat 3. Allah mengatakan, Ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepadamu, apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabb kamu. Dan janganlah kamu mengikuti wali-wali selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sangat sedikit kamu mau mengambil pelajaran. Yang dimaksud bima unzila ilaikum apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran wa sunnah mubayyinah as-sunnah itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafikina yasudduna angka sududa surat An-Nisa ayat 61 Allah mengatakan apabila dikatakan kepada mereka yaitu orang-orang munafikin ikutilah Ya, ta'alau, marilah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasul yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau lihat orang-orang munafik berpaling ya dengan apa namanya e, berpaling sejauh-jauhnya dari kamu. Artinya mereka menjauh ya sejauh-jauhnya dari kamu, yaitu meninggalkan ya dan menghindari Eh, apa yang eh, beramal dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan apa yang telah diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang diajak untuk beramal ya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian dia berpaling darinya atau dia menghindar darinya maka dia termasuk jumlahul munafikin termasuk kalangan orang-orang yang memiliki sifat-sifat nifak, munafikin. Demikian Ibnu Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengembalikan setiap masalah ya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul jika kamu berselisih pendapat pada satu masalah pada masalah apapun fi ini adalah um, nakira fi siyasil isbat umum. Ya. Jika kamu berbeda pendapat dalam masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, para ulama mengatakan waraddu ila Allah artinya adalah ar-raddu Al-Qur'an. Mengembalikannya kepada Allah maksudnya adalah kepada kitabnya, kepada Al-Qur'an dan mengembalikannya kepada Rasul adalah setelah wafat beliau adalah mengembalikannya kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semasa, eh, semasa hidup beliau yaitu langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh para sahabat ya karena sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi di sini Kemudian lanjutan ayat, ayat tersebut adalah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan iman itu dengan apa? Dengan rudduhu ilallahi wal rasul. Mengembalikan setiap masalah kepada Allah dan kepada rasulnya. Baik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, Az-Zumar ayat 55 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah yang terbaik yang telah diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu. Ilaikum min rabbikum. Jadi yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia adalah Al-Qur'an. Itulah yang terbaik yang Allah turunkan kepada manusia. Yaitu kalamnya. Ya. Firman-Nya. Itulah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manu, manusia yang Allah berikan. yang Allah anugerahkan kepada manusia. Banyak yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa kebaikan. Hujan itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya. Termasuk ya kita katakan umur kita, rezeki dan semuanya itu adalah kebaikan yang Allah turunkan. Namun ikutlah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kamu dari Rabb kamu yaitu Al-Qur'an. Min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tashurun. Sebelum datang kepada kamu azab yang datang secara mendadak sementara kamu tidak menyadarinya. Dan tidak syak lagi ikhwan fillah bahwa Al-Qur'an adalah ahsan ma unzila ilaina min rabbina. Al-Qur'an adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Wa sunnah mubayyinatun lahu dan as-sunnah ini menjelaskan apa yang tertuang di dalam Al Al-Quran La yanfakku anhu As-sunnah itu tidak bisa terlepas dari Al-Quran Waqad haddada man lam yattabi' ahsana ma unzila ilaina min rabbina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam siapa saja yang tidak mengikuti yang terbaik yang telah Allah turunkan kepada kita. Ya dalam firman-Nya yaitu surat Az-Zumar ayat 55, "Min qabli ayyatiyakumul azab." Sebelum datang kepada kamu azab. Ya, jadi berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ini bisa menurunkan azab. Ya, yang datang secara tiba-tiba. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atau menolak Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka tertimpa azab ikhwan <clears throat> Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah." Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab surat Az-Zumar ayat 18. Allah mengatakan <clears throat> orang-orang yang mendengarkan al-qaul, ucapan-ucapan. <clears throat> Lalu dia mengikuti yang terbaik dari ucapan-ucapan itu. Yang terbaik siapa? Ucapan siapa yang terbaik? Wa man ahsanu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala? Banyak yang berucap, banyak yang berkata, ya banyak yang berujar ya banyak yang berkomentar. Jadi semua komentar yang <coughs> mungkin kita dengar, si fulan berkomentar ini, ya, kemudian si fulan lagi berkata ini, ya, si fulan berucap itu dan lain-lain sebagainya. Namun dari dari sekian banyak ucapan-ucapan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik dari segala ucapan. Apa yang terbaik dari segala ucapan? Tadi sudah kita jela, e, sampaikan di awal mukaddimah. Fa ahsan ahsanal kalami kalamullah. <clears throat> Nah, ini sering <clears throat> di dalam mukaddimah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering membacakan perkataan ini. Fa ahsan ah afdalal kalam, ahsanal kalam kalamullah. Sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan adalah kalam kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. ya yaitu untuk mengingatkan kepada siapapun yang berucap yang berbicara bahwasanya bicaranya akan menjadi lebih baik menjadi yang terbaik apabila dia sampaikan kalam kalamullah demikian dan orang-orang yang mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut ulaikal ladzina hadahumullah merekalah yang Allah Subhanahu wa taala akan beri hidayah dan merekalah orang-orang yang digelari ulul albab dan tidak syak lagi ikhwanifiddin <clears throat> kitab Allah. Kemudian sunnah Rasulullah Ahsanun amin ara'i rijal. Ahsanul aqwal. Merupakan ucapan yang paling baik. Yang pertama adalah kitabullah. Alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ini adalah ucapan yang terbaik yang tidak ada kebatilan padanya dari depan maupun dari dari belakang diturunkan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Kemudian setelah itu adalah as-sunnah yang merupakan al-qaul min al-wahyi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap melainkan wahyu yang diturunkan kepada beliau yang tidak akan mengandung kesalahan. Sadiqul masduq yang benar lagi di dibenarkan. Nah demikian ikhwan fillah Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa-apa yang dibawakan kepada kamu oleh Rasul, maka ambillah dan apa-apa yang telah dia larang kamu darinya maka berhentilah pentahu, tinggalkanlah wattaqullah bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Maha keras siksanya Allah Maha keras siksanya ya firman Allah Subhanahu wa taala in eh, ayat ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala innallaha syadidul iqab ini adalah sebagai tahdid ya karena setiap ayat ditutup menurut ya apa namanya sesuatu yang berhubungan erat dengan pembukanya isinya inti dari ayat tersebut inti dari ayat ini adalah perintah untuk mengambil ya melaksanakan apa-apa yang Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawakan kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang kemudian ditutup dengan ancaman Inna Allah syadidul iqab Sesungguhnya Allah maha keras siksanya Ini merupakan tahdidun syadid ancaman peringatan yang sangat keras liman lam ya'mal bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi wala siyama in kana yadhunnu anna aqwal ar-rijal taqfi anha apalagi dia berkeyakinan dia mengira bahwa pendapat-pendapat manusia ucapan-ucapan manusia, sunnah-sunnah manusia itu bisa menggantikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau lebih baik daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu bisa menyebabkan kekafirannya atau kekufurannya. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam ayatnya ya bahwa sunnah Rasulullah adalah yang terbaik untuk diikuti. Laqad alaikum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman ayat yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah yaitu suri tauladan yang baik bagi kamu bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Al-uswah artinya al-qudwah yaitu ikutan, manutan. Jadi tidak ada sunnah yang lebih layak untuk diikuti selain uh, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yalzam muslim ayaj'al qudwatahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim harus menjadikan Rasulullah sebagai keduanya, sebagai panutannya, sebagai teladannya. Bagaimana caranya? Wa dzalika bi ittiba'i sunnatihi Caranya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh, tidak sepotong sepotong. Artinya sunnah Rasulullah baik itu di dalam muamalah, ibadah, akhlak maupun akidah. Di sana ada yang mengamalkan sunnah hanya dalam sisi akhlak saja, tapi dalam akidah dia eh, dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Ini tidak utuh. Demikian juga di sana ada yang mengikuti sunnah Rasulullah dalam akidah dan ibadah saja, namun tidak mengikutinya di dalam muamalah dan di dalam adab dan akhlak. Ini juga tidak utuh. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Allah, kamu tidak akan beriman hingga kamu menjadi hingga mereka ya demi demi demi Allah subhanahu demi Allah sesungguhnya mereka tidak akan beriman atau tidak dikatakan beriman hingga mereka menjadikanmu ya sebagai hakim ya sebagai pemutus pada permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan di antara mereka kemudian mereka tidak merasakan keberatan mereka tidak merasa keberatan ya pada diri mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan dan mereka yusallimu taslima menerimanya dengan pasrah yaitu mereka benar-benar mengamalkannya. Jadi di sini kita diperintahkan tiga hal. Yang pertama adalah sebagai bukti iman kita. Yang pertama adalah kita menjadikan Rasulullah sebagai hakim di, di setiap perkara-perkara yang kita perselisihkan kita serahkan kepada Rasulullah. Artinya diserahkan dikembalikan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tidak merasa berat untuk menerima putusan sunnah itu. Kita tidak merasa berat, tidak merasa apa namanya, tidak merasa uh, uh, kita katakan tertekan untuk menerima sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian kita berserah diri dengan sepasrah-pasrahnya, yaitu kita mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Demikian kondisi fit. Ya e, di dalam surat e, yang lainnya yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 50 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum jika kamu jika mereka ya, tidak menyambut apa yang engkau ajak, apa yang engkau serukan, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapakah lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istijabah menyambut seruan Nabi maksudnya adalah rujuk kepada sunnah beliau, merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada pilihan ya kecuali dua saja. Mengikuti sunnah atau mengikuti hawa nafsu. Apabila kita mengikuti sunnah berarti kita telah terlepas dari mengikuti hawa nafsu. Dan kalau kita meninggalkan sunnah berarti itu artinya kita jatuh kepada kubangan hawa nafsu. Artinya kita telah mengikuti hawa hawa nafsu. Karena tidak ada Ya alternatif kecuali dua pilihan tersebut. Tidak ada pilihan lain selain dua pilihan itu. Apakah kita mau mengikuti sunnah atau mengikuti hawa nafsu? Jika seorang tidak mengikuti sunnah, berarti dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan ketaatan kepada Allah kepada Rasulnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan menyandingkan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa Allah wa rasul la'allakum turhamun." Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul Semoga kamu menjadi orang-orang yang dirahmati. Demikian pula demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim." Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, ya maka mereka lah yang, yang akan bersama orang-orang yang, yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat atas mereka. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita ya wajibnya kita menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh memisahkan antara keduanya yaitu memisahkan antara ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya baik jadi semua ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita atau menunjukkan wajibnya kita yang mengikuti sunnah dan menjadikan dustur kita atau pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, termasuk di dalam bab-bab fikih yang akan kita bahas nanti. Ya, di dalam masalah-masalah fikih, ya, seorang itu harus melandaskan fikihnya dengan fikih Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula para sahabat Ikhwanifidin Azani Allah wa iyyakum jami'an la yad'una sunnata Rasulillah liqauli ahadin. Mereka tidak berani, mereka tidak mau meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya untuk mengikuti ucapan seseorang. Kainan mengkan siapapun orang itu. Hingga Ibnu Abbas pernah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Yusiku antanzila alaikum hijaratan minas sama'." hampir-hampir saja kamu dihujani batu dari langit. Aku lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja kalian dihujani batu dari langit. Aku katakan kepada kalian qala Rasulullah lalu kalian membalasnya dengan mengatakan qala Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar berkata, Umar berkata. Coba lihat Ya, siapa yang menjadi lawan dari ucapan Rasulullah yang disebutkan oleh Ibn Abbas di sini? Ucapan Abu Bakar dan Umar. Dan kita tahu bagaimana kedudukan ya dua orang sahabat Nabi ini. Namun demikian tidak boleh ya kita menggunakan ucapan keduanya untuk mempertentangkannya dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ini adalah dalil yang yang sangat tepat bagi orang-orang yang berusaha untuk membagi bid'ah menjadi dua, ya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Lalu mereka berdalil dengan ucapan Umar misalnya. Ya nikmatul bid'ati eh, nikmatul eh, nikmatul bid'atu hadhihi. Ya, inilah dia sebaik-baik bid'ah kata mereka. Kemudian berdalil dengan ucapan Al-Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah eh, mahmudah dan mazmumah. Ya kita katakan walaupun itu sahih dari mereka, ya dari Imam Syafi'i dan dari uh, Khalifah Tani yaitu Umar bin Khattab dan taruhlah kandungannya adalah seperti yang mereka pahami yaitu bid'ah secara syar'i namun demikian tidak boleh itu dibawakan dan dipertentangkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara tegas mengatakan wa kullu bid'atin dalalah kalaupun benar sahih riwayatnya dan maksudnya adalah seperti yang mereka pahami yaitu apa? Bid'ah yang dimaksud di situ adalah bid'ah syariah. Namun demikian, tetap tidak boleh dijadikan sebagai pembanding lawan bagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dibenturkan, apalagi membatalkan sabda Nabi karena ucapan tersebut, membatalkan sabda Nabi karena ucapan tersebut. Nah, demikian Ibnu Ya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di sini sangat tepat. Hampir saja kalian dihujani batu dari langit, kalian eh, aku katakan kepada kalian kalau Rasulullah lalu kalian balas lalu kalian apa namanya kalian tandingi dengan mengatakan kalau Abu Bakar dan dan Umar Wakana syaikhon Abu Bakar wa Umar idza lam yakun lahumma ilmun fil mas'alah yas'alani nas fi hadis Rasulullah an hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar sendiri ya, Abu Bakar dan Umar sendiri apabila mereka tidak punya ilmu tentang satu masalah yaitu mereka tidak tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yes yas'alanan nas mereka tidak segan-segan bertanya kepada orang-orang kepada kaum muslimin yang lain bahkan Umar mengumpulkan anggota musyawarah yang sangat banyak termasuk di dalamnya termasuk anggota musyawarah Umar bin Khattab adalah Ibnu Abbas waktu itu masih muda belia ya bahkan beliau pernah mantan budak beliau masukkan kepada anggota musyawarah Umar. Demikian juga Abu Bakar Siddiq beliau minta ya pendapat dari manusia tentang satu masalah apabila beliau tidak mendapatkan atau tidak e, mengetahui ya dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka mereka berdua bertanya kepada manusia tentang hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Seperti yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ia mengatakan, masa ini itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fiha syai'an." Aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah ini. Yaitu masalah warisan untuk nenek. Jadi belum sampai kepada beliau sunnah Nabi berkaitan dengan masalah ini, yaitu mengenai masalah al-jaddah. Berapa bagian nenek? Ya di dalam warisan. Wasalan nas. Maka beliau pun bertanya kepada kaum muslimin, ya kepada manusia. kalau masalah tuhur ketika beliau mengerjakan salat tuhur beliau mengatakan, "Ayyukum sami'a amin Rasulillah fil jaddati syai'an?" Siapakah di antara kalian yang pernah mendengar hadis tentang warisan bagian warisan bagi nenek? Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya tidak segan-segan beliau bertanya kepada para jemaah, ya waktu itu salat tuhur ya khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, ya orang yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan umat ini beliau tidak tahu tentang warisan nenek berapa bagian warisan bagi nenek maka beliau bertanya kepada kaum muslimin Bapa al-Mughirah bin Syu'bah maka bangkitlah al-Mughirah bin Syu'bah dan berkata Anak, aku pernah mendengar Coba lihat, kadang-kadang ada satu sunnah yang diketahui oleh sebagian sahabat tidak diketahui oleh sahabat yang yang lainnya. Karena tidak semua sahabat itu selalu ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada waktu-waktu di mana mereka ya tidak bersama Nabi, mungkin karena sakit atau ber, pergi berperang atau kondisi-kondisi lainnya, atau sibuk mencari nafkah, ya seperti Umar bin Khattab, beliau berganti-gantian untuk hadir di majelis, ya dengan eh, apa namanya saudara beliau yang dipersaudarakan dari kalangan Ansar. Ya hari ini beliau yang datang, besok saudara beliau tersebut. Nah demikian. Jadi tidak semua sahabat menguasai semua sunnah. Baik, Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, anak, aku tahu." Kal "Mana kal? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kal maka Al-Mughirah mengatakan, "A'taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudusan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian bagi nenek yaitu seperenam dari warisan. Demikian. Wakon Ayahna mudhalika ahadun ghairuka? Adakah orang lain yang tahu hal ini selain engkau? Kata Abu Bakar Siddiq. Wa Muhammad bin Maslamah sadaqah. Rupanya ada lagi yang lain dia juga mendengar atau mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian seperenam untuk nenek. Maka bangkitlah Muhammad bin Maslamah dan dia mengatakan sadaqah. Iya benar apa yang dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Fa'aqaha Abu Bakar As-Siddiq As-Sudus. Maka eh, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan ya untuk bagian nenek adalah seperenam yaitu beliau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ya demikian pula kisah soal Umar An-Nas fil ghurrah thumma rujuhu ila khabaril mughirah Demikian juga ya tentang eh, Umar yang bertanya tentang satu masalah kepada manusia kemudian ia rujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Al-Mughirah. Ya demikian pula ya eh, tentang masalah wabah ya tentang masalah wabah beliau rujuk kepada misalnya ada satu e, tempat yang terkena wabah maka bagaimana apa yang harus dilakukan apakah boleh masuk ke tempat itu atau tidak boleh masuk ke tempat itu atau bagaimana nah dalam ini beliau mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, warujuhu ila khabar Abdurrahman bin Abdurrahman bin Auf. Dan masih banyak lagi ikhwan fillah azanillahu iyyakum jami'an kisah-kisah lain dari para sahabat di mana mereka ya rujuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap masalah. Dan apabila mereka tidak mengetahui hadis dalam satu masalah, ya atau dalil dari satu masalah maka akan, mereka akan bertanya kepada orang-orang yang mereka anggap tahu. Nah demikian ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iya jami'an. Nah, ada beberapa hal di sini ya yang perlu kita pahami berkaitan dengan masalah ini. Para sahabat dan para ulama ya, para sahabat dan para ulama dan sahabat adalah e, pemimpinnya para ulama. Ya, mereka adalah orang-orang yang belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, termasuk juga sahabat, mereka bukanlah orang-orang yang masuk. Alam, annal a'immah. Ketahuilah bahwa bahwasanya para imam, ya termasuk sahabat, laisu bimaksumin. Mereka itu tidak masuk. Wa kullun minal Oh ukhidat alaihi masail. Setiap imam ada kalanya pendapatnya diterima dan ada kalanya pendapatnya ditolak. Ya. Wa ulama innahu qala fa sunnah. Sebagai ulama mengatakan misalnya ulama pulang telah menyelisihi as-sunnah. Jadi mereka ya tidaklah mengambil satu pendapat ulama secara utuh, artinya tidak mengambil pendapat ulama lainnya. Ya tidak mengambil pendapat ulama lainnya. Dalam hal ini ya banyak sekali kita katakan riwayat-riwayat dari ya para salaf yang menjelaskan hal ini ya bagaimana mereka ya tidak berpatokan ya kepada seorang ulama saja tapi mereka apa namanya mengambil dari banyak ulama dan mereka tidaklah menganggap maksum para imam ya tidak menganggap maksum para para imam nah ini yang harus kita yakini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa ulama Para imam itu tidaklah maksum. Mereka manusia bisa benar dan bisa salah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, kullun yuqad wa yuraddu qawluhu illa sahibi hadzal maqam. Tiap orang bisa diterima ya dan ditolak ucapannya kecuali penghuni makam ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh Ibnu Abu Hanifah rahimahullah bahwa huwa aktsaruhum fi dzalika li'annahu aktsaruhum ra'yan. Abu Hanifah yang ya kita pandang sebagai ulama yang paling banyak menggunakan logika ya karena sangat sedikit memiliki hadis yatruku al-amal di hadis al-qada bis syahid wal yamin fil amwal beliau meninggalkan hadis ya ya tentang apa tentang wajibnya mengambil saksi dalam persumpahan eh, apa namanya eh, eh, hadis itu qadha bisyahid wal yamin yaitu menjatuhkan hukuman dengan adanya syahid dan yamin. Syahid artinya saksi, yamin yaitu sumpah di dalam masalah-masalah harta. Beliau meninggalkan hadis itu. Ya bukan karena beliau sengaja untuk menyelisihinya, tapi karena tidak sampai kepada beliau hadis tersebut. Demikian juga hadis takribuz zani al-bikr yaitu mengasingkan ya eh, hadis yang bercerita tentang pengasingan ya seorang pezina yang belum menikah ada tasribu am yaitu diasingkan selama satu tahun nah itu tidak sampai hadisnya kepada beliau dan beliau tidak mengamalkannya nah tapi bukan berarti ya hal itu tidak diamalkan ya, Abu Hanifah tidak mengamalkannya bukan berarti tidak boleh diamalkan Ya namun uh, karena belum sampai kepada beliau hadis yang menjelaskan hal ini. Demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula, ya, jadi di sini menjelaskan bahwa masing-masing ulama ada di sana beberapa kekeliruan-kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan mereka di mana mereka tidak mengambil atau tidak mengamalkan hadis-hadis tertentu. Ya demikian pula Imam Malik dia mengingkari siamus sittin syawal Al-Imam Malik mengingkari adanya puasa enam hari pada bulan Syawal. Ya, beliau mengingkari. Ini Imam Malik. Imam Malik mengingkari puasa enam hari pada bulan Syawal. Mungkin antum semua tahu. Ada hadisnya kan begitu ya, tapi belum sampai atau menurut agama Imam Malik hadisnya tidak sahih. Maka beliau tidak mengamalkannya bahkan mengingkarinya. Pengingkaran Imam Malik ini bukan berarti puasa enam hari bulan Syawal tidak ada. Demikian pula beliau membolehkan puasa pada hari Jumat walaupun secara terpisah. Nah itu pendapat Imam Malik. Ya beliau membolehkan apa? Puasa pada hari, pada hari Jumat walaupun secara terpisah yaitu khusus. Nah belum sampai kepada beliau hadis-hadis yang berisi larangan berpuasa pada hari Jumat secara terpisah. Ya, dia lam yablugh sunnah hima. Ya karena belum sampai kepada kepada beliau sunnah berkaitan tentang masalah itu. Ya demikian pula Al-Imam Syafi'i kita ala Syafi'i qawluhu bi naqdil wudu' min mujarrad lamsil mar'ah biduni ha'il. Ya Imam Imam Imam Al-Imam Syafi'i kritik ya tentang pendapatnya yang mengatakan beliau berkata batalnya wudu beliau berpendapat batalnya wudu bagi orang yang menyentuh wanita tanpa alas. Ini ma'ruf di kalangan mazhab Syafi'i. Bahkan sebagian pengikut-pengikut Syafi'i bersikeras untuk mempertahankan pendapat ini. Walaupun para ulama para ulama lainnya ya mengkritik pendapat ini. Nah demikian Ibnu Padahal banyak sekali hadis-hadis yang memiliki pendapat tersebut. Artinya banyak sekali sunnah-sunnah yang sampai kepada kita di mana Rasulullah menyentuh wanita, istri beliau bahkan mencium namun mereka tidak, uh, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi wudhunya. Beliau langsung salat. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lainnya, baik itu dari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari para sahabat. Ya, namun demikian, Al Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Ya, tapi ya apabila bertentangan ya dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kaidah yang kita jelaskan tadi di awal ya kita harus mendahulukan sunnah Rasulullah daripada pendapat para imam. Demikian pula wa ala Ahmad. Imam Ahmad dikritik. Kenapa? Beliau membolehkan puasa pada hari yang dilakukan yaitu pada tanggal 30 Syaban. Tanggal 30 Syaban hari yang dilakukan. Jika belum terlihat hilal, ya maka sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari. Nah beliau membolehkan puasa pada hari Syak itu. Menurut beliau ini untuk ikhtiar jaga-jaga untuk bulan Ramadan. Padahal kita tahu di sana ada hadis yang secara jelas melarang kita. Ya, seperti misalnya hadis Abu Darda dan yang lainnya, ya, man shoma yaumash syak faqad asa abal qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, yaitu 30 syakban, maka dia telah mendurhakai Abu Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikianlah, itu sebagai contoh bahwasanya para imam masing-masing imam itu ada beberapa kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan ya di dalam pendapat mereka. Yang jelas-jelas itu bertentangan dengan apa? Dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun maksudnya di sini bukanlah untuk intikosul ulama, untuk merendahkan kedudukan ulama atau eh, apa namanya eh, mengumbar aib mereka atau menjelek-jelekkan mereka atau merendahkan mereka ya dengan kesalahan-kesalahan tersebut ya bukan melecehkan mereka namun ya tujuannya adalah untuk menjelaskan ya pendapat yang benar atau masalah yang benar dalam uh, pendapat yang benar dalam masalah tersebut bukan untuk merendahkan ataupun um, melecehkan para ulama itu nah demikian yang para Allah wa dan tentunya berbeda ya melecehkan ulama dengan menjelaskan sunnah ya kita menjelaskan sunnah tanpa merendahkan dan melecehkan ulama-ulama yang mungkin kebetulan bertentangan pendapatnya dengan sunnah tersebut ya dalam hal ini kita harus menghormati ulama-ulama kita dan memberikan uzur itu yang penting itu memberikan uzur ya kemungkinan kemungkinan kemungkinan yang bagus dan baik untuk mereka misalnya ya belum sampai kepada mereka hadis tersebut atau menurut mereka ya mereka memandangnya dengan dari sisi yang lain atau memahaminya dari sisi yang yang lain yang tidak sesuai ternyata pemahaman itu dengan apa dengan sunnah nah jadi itu adalah hal yang wajar karena mereka adalah manusia bukan orang yang maksum ya laisu bimaksumi mereka bukan maksum bisa saja salah dan keliru namun tentunya kesalahan mereka itu lebih sedikit daripada kesalahan-kesalahan orang yang bukan alim. Dan kesalahan mereka itu, kesalahan istihad mereka itu terhitung satu pahala bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bagi para mukallaf tidak boleh mereka mengikuti dan mengamalkan istihad ulama yang keliru. Ya, dengan alasan ini ada istihad ulama. Ya, kalau istihad itu keliru, walaupun dia dapat pahala, namun orang yang mengikutinya tetap dapat kesalahan. Ya jika dia tahu itu adalah pendapat yang keliru, namun dia tetap mengikutinya, ya tetap mengikutinya, maka dia dapat dosa. Ini namanya tatabu zallatil alim. Dan itu bisa terzandar. Kata para ulama, man tataqa ya zallatil alim kok. Barang siapa yang mengikuti ketergelinciran para ulama, maka dia bisa menjadi zindik. Artinya bisa saja dia pilih masalah-masalah ataupun hukum-hukum yang ia sesuai dengan hawa nafsunya. Ya misalnya di dalam bab pernikahan, dia memilih pendapat-pendapat para imam yang yang keliru dan jelas-jelas keliru. Misalnya di dalam bab wali dia mengambil pendapat Abu Hanifah yaitu tidak wajib wali. Al-Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan wali. Ya karena menurut uh, hadis la nikah illa wali, ya baginya tidak sahih dan belum sampai kepada beliau. Hadis La nikah illa bi diwali. Maka beliau tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan. Dia tidak mensyaratkan wali dalam ber pernikahan. Demikian pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mensyaratkan mahar dalam pernikahan. Tidak mensyaratkan. Artinya kalau orang itu nikah tanpa mahar, cukup ada wali, ada saksi tanpa mahar, maka sah. Dan Imam Malik berpendapat boleh menikah walaupun tanpa saksi. Jadi ada wali, ada mahar walaupun tidak ada saksi sah. Nah kalau digabung ketiga pendapat ini maka dia akan menikah tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa mahar. Iya kan? Nah ini namanya tauhid ikhwanifidin dan bisa jadi zendi. Eh, sendiri. Eh, demikian pula kalau diikuti ya pendapat para imam misalnya di dalam bab-bab lain, jadi ya, dalam bab Khamar misalnya dia ikuti pendapat ya uh, ahlu kufah, ulama-ulama kufah yang membolehkan khamar yang dibuat dari kurma Nabi. Kemudian di dalam bab musik dia ambil pendapat Ibnu Hazm. Maka dia pun minum khamar sambil main musik kan begitu. Kenapa? Karena ada pendapat ulama yang berpendapat seperti itu Ibnu Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, ya jadi tidak boleh kita mengikuti zallatul alim ya yaitu ketergelinciran para ulama kalau kita tahu pendapat itu salah ya dan menurut dalil yang sahih bahwasanya pendapat itu keliru maka kita tidak boleh mengikutinya baik nah apabila dia tetap mengikutinya padahal dia tahu ada indikasi-indikasi yang menguatkan bahwasanya pendapat itu lemah dan marjuh ya maka ia tergolong orang yang mukallid Jadi itulah hakikat taklid Itulah dia hakikat taklid, yaitu mengikuti secara membagi buta pendapat seseorang tanpa mengindahkan dan melihat apakah pendapat itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Ya, kuat atau lemah. Baik, ya Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من من سنته bahwa perlu diketahui di sini tidak ada satu orang pun para imam yang makbul yang diterima di kalangan umat misalnya imam yang empat ya yang telah diterima secara umum ya di kalangan kaum muslimin yang diketahui maupun yang tidak diketahui para ulama-ulama kita terdahulu yang secara sengaja menyelidiki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ini kita harus berhusnuzon kepada para ulama. Misalnya alimam Imam Ahmad tadi kita tahu Imam Ahmad membolehkan puasa pada hari Syak. Gak boleh sekali-kali kita katakan masa Imam Ahmad gak tahu. Ya. Bisa jadi dia nggak tahu. Ya, bisa jadi beliau tidak mengetahui. Misalnya tadi dalam masalah apa? Masalah puasa enam hari bulan Syawal. Imam Malik mengingkarinya dan tidak membolehkannya, menafikannya. Tidak boleh kita katakan masa Imam Malik nggak tahu itu sunnah. Bahkan atau kita katakan Imam Malik sengaja me, apa namanya menjadi musuh sunnah, menyelisihi atau melanggar sunnah. Tidak kita katakan demikian, tapi kita katakan pendapat itu ya bertentangan dengan sunnah. Jangan kita katakan Imam Malik sengaja menyelisihi sunnah itu beda. Kalau kita katakan ada Imam eh, Syekh Al-Bani sengaja menyelisihi hadis tertentu misalnya, yang kita tahu misalnya eh, di situ beliau ya keliru atau salah pendapat beliau misalnya. Ya, tidak boleh kita katakan demikian, tapi kita katakan pendapat ini bertentangan dengan sunnah itu boleh. Dan sah sah saja. Misalnya kita katakan tadi pendapat Imam Ahmad yang mengatakan puasa pada hari Syak itu dibolehkan adalah pendapat yang keliru, itu boleh. Tapi kita katakan Imam Ahmad sengaja menyelidiki sunnah atau menyelidiki sunnah, maka itu tidak boleh. Kenapa? Ya, karena di sana ada udur yang harus kita berikan kepada Imam Ahmad. Ya, yang menjadi latar belakang beliau berpendapat seperti itu, Jadi kita harus berbaik sangka kepada para imam bahwasanya kalau kita dapati pendapat mereka yang berselisihan dengan sunnah, yang menyelisihi sunnah, bertentangan dengan sunnah, kita harus meyakini dan ber, berbaik sangka bahwa mereka tidak dengan sengaja menyelisihi sunnah Rasulullah SAW tersebut. Ini fungsinya adalah agar kita tidak terhalang dari ilmu beliau yang lain. Bagaimana kalau antum meyakini misalnya Imam Ahmad menyelisih sunnah, Imam Syafi'i menyelisih sunnah? Mungkin ada nanti apa namanya pendapat-pendapat beliau yang lain yang bersesuaian dengan sunnah tidak antum terima karena antum sudah terlanjur benci dengan Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah. Sebagian orang lain terlanjur benci kepada Abu Hanifah. Padahal tidak semua pendapat Abu Hanifah itu tertolak banyak juga di sana pendapat-pendapat beliau yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu masalah di mana semua pendapat ulama itu salah, cuma pendapat Abu Hanifah yang benar. Ya khususnya di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan uh, apa namanya al-buyu uh, dan masalah-masalah berkaitan dengan muamalah. Nah di sini ya, Al Imam eh, diakui bahwasanya pendapat-pendapat Abu Hanifah lebih akurat Ya, adapun di dalam bab-bab ibadah memang banyak pendapat-pendapat Abu Hanifah yang yang menyimpang. Tapi di dalam bab-bab muamalah banyak pendapat-pendapat Abu Hanifah itu yang sesuai dengan kebenaran. Nah demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ya jadi kita harus memberikan uzur kepada para imam. Janganlah kita e, berburuk sangka dengan meyakini para imam itu sengaja untuk menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak terhalang dari ilmu mereka. Yang ketiga, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an, anna adaru a'immah fi mukhalafati sunnah salah satu asnaf. Udur-udur yang diberikan kepada para imam yang pendapatnya menyelisih sunnah itu ada tiga macam, ada tiga jenis udur. Yang pertama adalah ada i'tiqadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Ini sebenarnya di, dari buku uh, Raful Malam al Aimatil Alam yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah mereka tidak meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau bersabda seperti itu. Ya misalnya dari Imam Malik, mungkin beliau tidak meyakini bahwa ada sabda Nabi yang menyatakan Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan berpuasa enam hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Mungkin beliau tidak meyakini Nabi mengucapkannya. Ya. Dan ini ada beberapa sebab. Yang pertama adalah Allah yakun al hadis qad Mungkin hadis itu tidak sampai kepada beliau sama sekali. Ya, tidak sampai kepada beliau. Dan ini mungkin saja. Ya karena coba lihat sekarang saja ya banyak ya, para ulama yang tidak tahu ya, ada satu hadis dalam masalah tertentu. Ya karena tidak ya, kita kata tidak ada satu orang alim itu yang sunnah itu semuanya ada di dalam ke kepalanya. Ya, artinya apa? Di sana ada hadis-hadis mungkin yang tidak dia hafal. Nah, yang dihafal oleh yang yang lain. Yang kedua, ayatul hadis qad wahyu, walakinahu lam yasbut indahu. Hadis itu sudah sampai kepada beliau atau kepada ulama tersebut, namun menurutnya tidak sahih. Ya, sudah sampai kepadanya hadis tentang masalah itu, tapi menurutnya tidak sahih. Maka beli, maka dia tidak mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah ayat dha'ful hadis bi istihadin Qad khalafahu fihi ghairuhu ma'aqatin nabar an tariqin akhar. Dia meyakini kebaikan hadis dengan istihad. Ya. Wa qad khalafahu Sementara yang lain menyelisihinya di dalam hukum tersebut. Ya, terlepas dari apa namanya adanya jalur yang lain yang menguatkan hadis itu. Artinya dia bersikeras tentang kebaikan satu hadis dengan istihad. Nah ini sering terjadi di kalangan para ulama Ibnu Jinnah Azza wa Jalla wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, yang keempat, dia mensyaratkan khabar wahid adal dabit syurutan yuqalibu fiha ghayruhu. Dia menerapkan kriteria yang sangat ketat di dalam penerimaan hadis. Hingga walaupun hadis itu sahih, tapi belum cukup kuat untuk menjadi dalil dalam masalah tersebut menurutnya. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan. Kemudian yang kelima, sudah sampai hadis itu kepadanya atau tapi dia lupa. Nah, ini adalah satu hal yang manusiawi, yaitu lupa dia hadis tersebut dan ini sering terjadi di kalangan para imam Ikhwanifiddin Al-Zaniyallahu wa jami'an karena yang namanya nisyan itu adalah tabiatul insan nisyan yaitu lupa merupakan tabiat manu, manusia ya, tidak terkecuali para ulama Ikhwanifiddin Kucing Pusani Jenis kedua dari udur adalah ada mu'atibadihi iradatu tilkal masalah fi dzalikal qaul. Dia meyakini bahwasanya sabda Nabi itu tidak cocok diterapkan pada masalah tersebut. Ini adalah masalah pemahaman. Yaitu dia memahami bahwasanya hadis ini tidak diterapkan pada masalah ini. Ya, artinya dia membawakannya kepada masalah yang lain. Sebagai contoh misalnya masalah jual beli dengan dua harga. Ya, baik atau ini baik Dua harga dalam satu pembelian atau dalam satu jual beli. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian membawakannya kepada apa? Kepada bayu taksir, yaitu jual beli kredit. Sebagian lagi mengatakan tidak. Maksudnya adalah itu hadis itu tidak diterapkan pada jual beli kredit. Kata tadi jual beli dengan dua harga yang belum jelas masih sama ketika akad terjadi masih ada dua harga yang yang disepak yang apa namanya yang masih belum disepakati. Ya misalnya seorang mengatakan aku jual ini seribu, besok dia katakan seribu lima ratus. Kemudian terjadi akad tanpa menetapkan berapa seribu atau seribu lima ratus. Nah ini yang disebut bayat ini fi bayi. Ada yang mengartikan itu sebagai bayat inah. Ya, jadi ini adalah perbedaan persepsi di kalangan para ulama. Nah, mungkin mereka meyakini bahwasanya hadis itu tidak diterapkan pada masalah tersebut. Baik, yang ketiga Ibn asin الصنف yang anna al-hadis mu'aridun bima yadur alaihi نصفه atau ta'wiluhu yaitu dia berkeyakinan bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain. Ya, dia berkeyakinan bahwa hadis itu sahih sudah sampai kepadanya dan dia pahami seperti yang dipahami oleh yang lain. Namun menurutnya bertentangan dengan hadis yang lain atau menurutnya mansuh atau menurutnya ya apa namanya dikhususkan dengan hadis yang lain atau di, dikaitkan ataupun diikat kemutlakannya dengan hadis yang yang lain. Nah ini adalah beberapa kemungkinan di mana mereka menyelisihi satu hadis. Ya pendapat mereka menyelisih satu hadis ikhwanifiddin azan ya Allah wa Baik. Nah kemudian Perkara yang berikutnya adalah al-aimah Mustafikun alaman kita taklidihin, yaitu at taklidul amal Para imam telah sepakat ya, telah sepakat melarang taklid terhadap mereka atau taklid buta alladhi yata'assabu lahu man yad'una annahum atba'uhum yang sering ini diklaim oleh para pengikut-pengikut mereka ya mereka mengklaim harus taklid kepada masa tertentu wa yatamassakuna Nabi madhahibihim wa aqwalihim berpegang teguh dengan suatu pendapat tertentu atau mazhab tertentu Nah, sebenarnya ikhwan fillah Allah jami'an para imam telah melarang pengikutnya untuk taklid kepada pendapat-pendapat mereka yang pendapat-pendapat imam-imam tersebut. Nah berikut ini beberapa ucapan-ucapan dari para imam. Ya, di antaranya adalah Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullah. Ya, telah dinukil dari beliau ya beberapa perkataan yang intinya adalah melarang para pengikutnya dan siapa saja untuk taklid kepada fatwa-fatwanya ataupun pendapat-pendapatnya. Ya, di antaranya adalah sabda beliau uh, apa perkataan beliau tidak sahal hadis bahwa mazhabi. Ini perkataan dinisbatkan juga kepada Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan tidak sahal hadis bahwa mazhabi. Jika telah sahih satu hadis, maka itulah dia yang menjadi mazhabku, pendapatku. Demikian pula perkataan beliau لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami atau berpendapat dengan pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya atau alasan kami mengambilnya. Alasan kami berpendapat seperti itu. Jadi ini beliau melarang taklid secara membabi buta. Dia mengikuti pendapat beliau secara membabi buta tanpa melihat masalah dan tanpa mencocokkannya dengan masalah yang dihadapinya hingga dia mengetahui ya dari mana kami berpendapat seperti itu atau apa latar belakang yang mendorong kami untuk berpendapat seperti itu demikian juga dalam riwayat lain dia mengatakan haram alaman lam ya'rif dalili ayyub bikalan haram bagi siapa saja yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan perkataanku jadi beliau mendorong untuk mengikuti apa Ya. Dalil, bukan apa? Bukan fatwa, bukan fatwa beliau, bukan perkataan beliau. Jadi beliau melarang mengikuti fatwa beliau secara membabi buta tanpa mengetahui dalil beliau. Ya, Artinya apa? Coba lihat fatwaku. Jika ada dalil, kamu ketahui ada dalil dalam dalam fatwa itu, maka ikuti. Maka jika tidak ada dalil, maka haram baginya untuk mengikutinya secara membabi buta. Ya, beliau mengatakan haram. Alaman lam arif dalili Ayub ia kalami. Haram bagi siapa saja yang tidak mengenal dalil-dalil yang aku pakai untuk fatwaku lalu dia berfatwa dengan perkataanku. Demikian pula dalam riwayat lain beliau mengatakan masih perkataan Abu Hanifah rahimahullah. Fa innana basharun sesungguhnya kami hanyalah manusia. Nakulul qaulul yaum wa narji'u anhu Sesungguhnya kami hanyalah manusia. Yaitu para imam, mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah manusia biasa. Kami berpendapat dengan sebuah pendapat pada hari ini dan mungkin besok kami akan rujuk darinya, yaitu meralat pendapat kami tersebut. Oke, jadi ini pernyataan dari seorang imam yaitu Abu Hanifah rahimahullah. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan dari beliau juga, Waihab ya Yakub. Yakub adalah murid beliau yaitu Abu Yusuf. La taktub kullama semak minni. Jangan kau tulis semua yang kau dengar dariku. Fa in fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawm badan. Karena mungkin saja aku berpendapat dengan satu pendapat pada hari ini, aku tinggalkan pendapat itu besok. Wa arah ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da badan. Atau aku berpendapat dengan satu pendapat besok lalu aku tinggalkan besok lusanya. Nah demikian yang kecil dan ini semua menunjukkan ketawa ketawaduan mereka bahwa mereka tidaklah mengklaim tahu segalanya, mengetahui semua sunnah, tidak ada yang luput darinya. Jadi mereka berlepas diri dari anggapan-anggapan seperti itu dan mengajak ya apa namanya murid-murid mereka untuk e, mengikuti dalil dan menuntut ilmu. Demikian pula diriwayatkan dari beliau yaitu Abu Hanifah Beliau mengatakan idza kultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Jika aku berpendapat dengan sebuah pendapat yang menyelidiki Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perkataanku, tinggalkanlah pendapatku. Itu Abu Abu Hanifah rahimahullah. Nah kemudian tidak berbeda dengan beliau Abu uh, dengan dengan Abu uh, Abu Hanifah adalah Al Imam Malik bin Anas. Al Imam Malik bin Anas juga demikian. Telah dinukil beberapa perkataan dari beliau yang sudah sangat masyhur di antaranya. Beliau mengatakan, Imam Malik mengatakan, Inna ma ana basharun ukhti wa usib. Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang kadang salah dan kadang benar. Ukti wa usib. Kadang aku salah, dan kadang aku benar. Anzuru firoi, telitilah, periksalah pendapat-pendapatku. Wakul lumawal ma kita al-kitab wa sunnah fakhudhu wa lam yuwafiq al kita wa fatruku. Ya, apabila pendapat-pendapatku itu bersesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ambillah pendapat itu. Namun jika bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka tinggalkanlah. Demikian pula beliau mengatakan Laisa li ahadin, laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yuqad min qawlihi wa yutra min qawlihi wa yutra illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan bisa saja diambil ucapannya atau ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Ibnu Katsir rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, ada satu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Wahab Abdullah bin Wahab dia berkata Sami itu Malikan sugila an taqlilil bi rijlain fil wudu' Aku mendengar Imam Malik ditanya tentang menyela-nyelai. Menyela-nyelai itu dengan jari seperti ini. Jari-jari kaki pada waktu berwudu, apakah harus atau tidak? Ada atau tidak? Yaitu menyela-nyelai jari kaki dengan dengan jari tangan waktu berwudu. Maka Imam Malik menjawab, "Laisa dzalika 'ala nas." Itu tidak harus dilakukan, tidak perlu dilakukan oleh manusia. Ini pendapat beliau. Ya. Fataraktu hatta khaffan nas. qultu lahu, "Inna dzalika sunnah." tuh hatta kofanat, Artinya aku aku biarkan beliau berkata seperti itu hingga kofanat, Artinya manusia sudah ya mereda, artinya sudah e, pergi, maka aku katakan kepadanya, ya indana kita sunnah. Sesungguhnya ada sunnah dalam masalah ini. Ya, ada sunnah yang kami ketahui dalam masalah ini. Kata Abdullah bin Wahab kepada Imam Malik. Wa Apa itu kata Imam Malik? Qultu ya, Ibnu Wahab mengatakan haddatsana Al-Laits bin Sa'ad wa Ibnu Lahi'a wa Amr bin Al-Harith an Yazid bin, Am, eh, bin Amr Al-Mu'afiri an Abi Abdurrahman Al-Hubla an Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه ya yaitu hadis Al Mustawrid bin Saddad dia mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu menggosok dengan khinsir. Khinsir itu jari ini, kelingking ya. Mabaina asabir rijlaihi antara di sela-sela apa? Jari-jari kaki beliau. Nah, ini disampaikan kepada Abdullah bin Wahab, kepada Imam Malik hadis ini. Ya tentunya tidak di hadapan manusia tidak langsung kan ya. Ini untuk menjaga kehormatan Imam Imam Malik. Karena apabila ini disampaikan Ya, ketika Imam Malik menyampaikan pendapatnya itu kepada manusia, mungkin akan menjatuhkan martabat beliau. Jadi untuk menjaga kehormatan martabat Imam Malik, maka Ibnu Wahab menyampaikannya ketika orang-orang sudah bubar, sudah pergi. Perlu disampaikannya hal ini kepada Imam Imam Malik. Faqal inna hadzal hadis inna hadzal hadits hasanun. Ma itu bihi qat illa Apa kata Imam Malik? Sungguh hadis ini adalah hadis yang bagus. Aku belum pernah mendengar hadis ini kecuali pada baru hari ini. Itu Imam Malik mengatakan, aku baru dengar hadis itu hari ini. Semua sami itu ma'ada dari yus'al. Ya kemudian setelah itu aku dengar beliau ditanya tentang masalah yang sama dan beliau menyuruh orang-orang untuk menyela-nyelai jari jemari kaki mereka dengan dengan kelingking. Nah demikian Ibn Artinya beliau rujuk dari pendapat beliau yang pertama tadi. Nah, ini ini menjelaskan kepada kita semua ekonomi bahwasanya para ulama dahulu adalah orang-orang yang wakaf, artinya senantiasa kembali kepada apa? kepada sunnah jika sunnah itu sudah nyata bagi mereka atau telah nyata bagi mereka. Baik, itu Imam Malik Ibn kecil. Nah kemudian tidak, tidak beda juga dengan Imam Malik yaitu alimah Imam rahimahullah. Ya, sudah dinukil juga banyak sekali riwayat dari beliau yang hampir sama dengan kedua imam sebelumnya. Jadi antaranya adalah perkataan beliau Al-Imam Syafi'i mengatakan ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tahzubu anhu. Apa kata beliau? Tidak ada satu orang pun melainkan akan terluput darinya satu uh, sunnah Rasulullah SAW atau tersamar darinya. Wamahma qultu min qawli dan apapun yang aku jadikan sebagai pendapatku au asaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi atau apa saja yang aku tetapkan baik itu kaidah, fatwa ataupun pendapat yang bertentangan dengan ya, hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Falqaul maqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qawli. Dan itulah dia pen pendapatku. Nah demikian. Jadi beliau mengatakan apapun pendapat yang beliau pilih, apapun kaidah yang beliau buat, eh, yang, eh, yang beliau buat, apabila itu menyelisih ya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Rasul dan itulah yang menjadi pendapat beliau. Demikian pula ya perkataan beliau yang masyhur, beliau mengatakan Ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah an Rasulillah lam yahillu lahu an yada'aha li qawli ahadin. Ya telah sepakat kaum muslimin bahwa siapa saja yang telah nyata baginya sunnah Rasulullah ya tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena ucapan siapapun atau karena ucapan seseorang. Nah, demikian dari Bidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi apabila sudah nyata bagi seseorang sunnah Rasulullah dalam satu masalah, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan orang lain. Demikian pula ucapan beliau, wajib wajadtum fi kitabi khilafah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Jika kalian dapat di dalam buku-buku ya, buku beliau yang terkenal buku Al-Imam Syafi'i seperti kitab Al-Um kan begitu ya. Walaupun itu kumpulan dari karangan uh, uh, apa namanya tulisan uh, murid murid beliau ya, riwayat dari murid beliau. Orang tua pihak wanita saya akan menikah dalam waktu dekat. Kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan. Kendalanya, orang tua pihak wanita akan melaksanakan pernikahan kami satu tahun lagi dengan alasan dunia mereka. Kami telah berusaha menjelaskan hukum pernikahan tersebut pada mereka, namun mereka tetap pada pendirian. Pertanyaannya, bolehkah saya menikah dan diketahui orang tua kita tersebut? Karena mengingat resiko. Namun yang menikahkan adik laki-lakinya. Dia mengerti hukum-hukum syari. Ikhwan Fusina Azan Ya Allah wa Ini masalahnya masih sama Ya Kenapa orang tua baru akan melaksanakan pernikahan itu satu tahun lagi. Apa masalahnya? Kita nggak tahu dari sini. Ya, pertama masalah ekonomi, masalah ya macam-macam ya, macam-macam. Ini itu kita nggak tahu. Jadi yang perlu dilakukan sini adalah membicarakannya secara terus menerus, intensif dengan pihak wanita dalam hal perwalian, kalau ada wali dekat, ya maka tidak boleh mengambil wali yang jauh. Ya, yang perlu dilakukan di sini adalah membicarakannya, karena pihak wanita bukan tidak bukan tidak mau, ya, bukan tidak setuju, cuma ingin menunda. Nah, ini yang bisa dibicarakan, ya, dibicarakan dengan pihak wanita. Dan jangan ya menikah dengan yang jauh dalam kondisi seperti ini ya dalam kondisi seperti ini ya karena akan menimbulkan banyak masalah nah demikian yang kami Azan ya Allah wa iyyakum kabulnya tidak ada e, persyaratan ijab kabul ya, dalam penyerahan harta zakat. Tidak seperti jual beli. Anda jual beli juga kalau jual beli itu sudah secara urfi diketahui ya, biasa dilakukan oleh masyarakat, maka tidak perlu ijab kabul kecuali perniagaan-perniagaan atau jual beli yang bisa menimbulkan persengketaan maka dianjurkan untuk diadakan ijab kabul antara dua belah pihak. Dan begitu juga dengan zakat fitrah, sama saja. Zakat fitrah juga enggak, enggak tidak harus dilakukan ijab kabul. Apakah hukumnya membuat box loudspeaker yang digunakan untuk audio musik? Ikhwan Fiddin Azan Allah wa jami'an Hukum barang-barang Itu hukum uh, berlaku alat aghlabiyah Yaitu Penggunaan dominan untuk barang itu Dihukumkan ke situ Ya kalau antum jual bunga Antum jual bunga boleh nggak jual bunga? Bisa minggu murah Ya, jadi akhlak kemungkinan lebih dominan penggunaannya untuk satu yang mungkar, maka nggak boleh. Ya, maka tidak boleh. Saya katakan bukanlah membuat kita ini tidak boleh, tapi kalau yang lebih dominan penggunaannya itu kepada apa namanya foto-foto untuk makhluk hidup dan dipajang, maka hukumnya menjadi haram, tidak boleh. Ya, menjadi tidak boleh. Dan ini hukum tidak berlaku mutlak. Boleh jadi satu keadaan atau satu tempat di mana orang itu sudah paham semuanya. Bahwasanya kalaupun foto-foto yang tidak bernyawa, misalnya pohon-pohon kan begitu ya. Maka di sini hukumnya berubah, berbeda. Demikian juga membuat box. Box seperti itu ya, dibuat box gitu ya. Nah, ini kalau akhlak, akhlak itu artinya ya umum ya. Ya dominan penggunaannya adalah untuk ya apa namanya e, box box apa audio musik atau box musik maka menjadi haram ya tapi ini tidak berlaku mutlak boleh jadi ya itu dibolehkan pada satu kondisi atau tempat tertentu ya misalnya di situ ya sudah ma'ruf bosnya nggak ada di situ yang menghalalkan musik misalnya dan biasa digunakan untuk speaker masjid dan lain sebagainya ya, ya tentunya menjadi apa jadi boleh wallahu alam bisawab artinya asal dari pekerjaan ini halal sebenarnya cuma karena kondisi maksa orang yang berprofesi seperti ini tidak menjual barangnya kecuali untuk perkara yang haram menjadi dia apa dilarang nah demikian itu dibina azan ya Allah wa iyyakum jami'an hukumnya mencela ulama karena ada saudara muslim kita yang mencela Syekh Albani dengan mengatakan tidak beradab karena tidak eh, karena banyak mendoakan hadis Bukhari. Syekh Albani tidak pernah tidak mendoakan hadis Bukhari. Beliau hanya membicarakan beberapa sanad dan itu sudah dibicarakan oleh para ulama sebelumnya. Sanad-sanad yang dipakai di dalam Sahih Bukhari ya yang dalam beberapa sanad memang ada masalah ya memang ada masalah walaupun asal hadis itu sahih artinya tidak ada hadis di dalam Sahih Bukhari yang dhaif hadisnya matanya ya tidak ada hadis lain yang menguatkannya dan nah, ini perlu di, di apa namanya dipahami jadi Syekh Albani tidak mendhaifkan hadis Sahih Bukhari karena para ulama sudah sepakat kesahihan hadis eh, dalam hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Hanya saja beliau membicarakan beberapa sanad yang ada di dalam Sahih Bukhari dan ini juga Muslim. Baik. Dan hukum menjelang ulama atau ini melanggar dan menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Laisa minna man lam ya-, yarham sabirona, ya, wa yuwakil kabirona, wa ya'lamu alimina haqqahu." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih muda, eh, eh, menyayangi orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua, dan mengetahui hak orang-orang alim di antara kita. Nah, jadi istilah ulama berarti dalam melanggar hak mereka, kehormatan mereka. Nabi mengancam mereka itu bukan dari golongan ya umat Muhammad, yaitu bukan dari golongan orang yang berada di atas sunnah beliau. Artinya keluar dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu para ulama menjadikan Orang-orang yang suka menjelang ulama ini sebagai salah satu dari sifat ahli bid'ah. Salah satu sifat ahli bid'ah atau ciri ahli bid'ah adalah suka mencela ulama. Bolehkah takziah kepada kawan yang non muslim tidak boleh? Tidak boleh memberikan ucapan selamat, makfirah, ya, apapun yang sifatnya keberkahan, kebaikan untuk orang orang kafir. Ya. Apalagi sudah dia mati. Yang mana Rasulullah pernah melewati apa namanya e, kuburan orang-orang kafir, beliau memerintahkan untuk fabashirhum binar. Artinya apa? Berilah kabar buruk kepada mereka yaitu neraka. Nabi pernah menyentuh orang kafir tapi tujuannya berdakwah. Ya, mengajaknya kepada hidayah, mendoakan hidayah untuknya agar dia dapat hidayah. Tapi hiburan, kemudian eh, ampunan, ya, ataupun keberkahan itu tidak boleh diucapkan dan diberikan kepada orang kafir. memberikan nasihat kepada saudara kita yang masih taklim. Ikhwan fitin azan ya Allah wa jami'an taklim itu laisa bil ilmi. at eh, taklim hakikatuhu al-jahl. Taklid itu hakikatnya adalah kejahilan. Jadi kalau dia masih eh, senang kepada taklim atau senang taklim, maka artinya dia adalah orang jahil, jauh dari ilmu, jauh dari apa? Ilmu. Dan Eh, sampaikan kepadanya bahwa taklid itu haram. Nanti yang kita jelaskan taklid buta eh, yang yang dilarang di dalam agama yaitu mengikuti pendapat seseorang tanpa memandang dan melihat ya benar salahnya ataupun e, eh, rojek dan marjunya makanya adalah yang dilarang ya di dalam agama ya dilarang kita bertaklid kepada seseorang maka sampaikan kepadanya ya bahwa para ulama dahulu juga memerangi taklid dan melarang ya um, apa namanya pengikutnya ataupun murid-muridnya untuk bertaklid kepada seseorang tertentu. Nah demikian yang saya bikin. Azza Jalla wa iyyakum <clears throat> Baik. <clears throat> Apalagi taklid kepada orang yang tidak layak untuk ditakliti. Ya, misalnya taklid kepada seorang yang bukan mus mustahil Nah itu tidak pantas. Bagaimana seharusnya seorang seorang murid penuntut ilmu syar'i kepada gurunya? Karena banyaknya fenomena yang tahdir pada saat ini. Fenomena tahdir adalah fenomena yang sakit dalam ini, di kalangan salafi apa di kalangan kami ini adalah fenomena yang buruk satu gejala yang tidak sehat gejala sakit bukan itu ya itu saling mentahdirnya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah satu sama lain nah kalaulah fenomena ini ataupun e, hal ini dikembangkan oleh masing-masing orang maka tidak ada satu orang pun yang lepas dari tahdir ya karena tidak ada yang mentahdir ya lebih utama daripada yang ditahdir dan tidaklah yang ditahdir terlarang untuk mentahdir yang menahdir. Apa bedanya? Tidak ada. Nah jadi ikhwanifidina azani Allah wa yudhimi'an Hal seperti ini sebenarnya harus diakhiri dan dijauhi ikhwanifidin Selaras dengan e, nasihat para ulama Untuk tidak masuk kepada e, hal-hal e, seperti ini Khususnya bagi para penuntut ilmu Yang belum matang ilmunya hendaklah mereka lebih banyak belajar daripada sibuk mentahdir. Ya kita lihat sekarang ini sebagian orang ya baru saja menuntut ilmu, baru saja ya masih dalam eh, kita katakan eh, marhalah eh, eh apa namanya marhalah tolak atau marhalah pula, marhalah awal dasar. Mereka sudah sibuk dengan eh, apa namanya saling mentahdir satu sama lain, saling apa namanya menjatuhkan. Bahkan ya tidak jarang kita lihat orang-orang yang menggunakan e, berita-berita bohong, berita-berita dusta untuk melegalkan tahdirnya. Nah ini lebih parah lagi pada kita. Ya, sebagian orang justru ya menjadi jauh dari ilmu karena tahdir ini. Ya karena ditahdir dia, karena ditahdir apa pernah ditahdir uh, e, seseorang atau seorang ustaz atau seorang guru Lalu dia dia akhirnya apa? Tidak menuntut ilmu. Akhirnya dia apa? Putus dari ilmu. Tidak menuntut ilmu sama sekali. Nah demikian. Tidak menuntut ilmu kepada yang mentahdir dan tidak juga kepada yang ditahdir. Nah akhirnya ya, banyaklah mudarat yang diderita umat ini akibat dari tahdir yang e, salah kaprah seperti ini. Ikhwanifidina azami Allah wa <clears throat> Baik. Eh, bagi yang ingin menyumbang, ya, bagi yang ingin menyumbang berinfak uh, eh, bangun uh, masjid, ya, ya kita tahu bahwasanya kita uh, mau atau apa namanya berencana untuk meningkat membuat tingkat itu apa namanya masjid mukhlisin ya ada yang bertanya tentang pembangunan Masjid Muklisin apakah sudah selesai atau ada yang perlu diselesaikan? Ya kita katakan bahwa sekarang ini Masjid Muklisin mungkin akan ditingkat dan akan di apa namanya dicor, ya dibuat dua tingkat. Nah dipakai eh, di bawah rencananya akan dipakai untuk aula, ya untuk aula ruang pertemuan ataupun eh, tempat akwat apabila daurah. Nah jadi ada Eh, ruangan untuk para akhwat di atas untuk sholat dan untuk para ikhwan. Nah bagi yang ingin bergerak untuk menyumbang, ya silahkan menyumbang ya untuk pembangunan masjid eksplisit untuk me, me, apa namanya me, membuat e, apa namanya cornya ya untuk lantai dua. Nah demikian yang konfidin. Azan ya Allah ya dunia. Nah untuk urusannya kalau ada yang mau infak silahkan hubungi eh, bendahara yayasan yaitu Eh, saudara kita Zainal. Demikian informasinya berkaitan dengan pembangunan masjid Al Al Nah, demikian. Karena e, tidak ada lagi tempat di masjid karena sudah dibangun untuk ruang-ruang sekolah, ya kecuali kita meningkat itu, ya untuk supaya lebih ya lapang untuk akhwat. Karena sekarang ini tidak ada tempat untuk akhwat apabila ada daurah ya apa terpaksa di kelas-kelas dan itu tidak nyaman. Jadi kita rencananya buat di bawah itu ruang akhwat atau aula dan di atas baru tempat para ikhwan. untuk laki-laki. Boleh kita membaca Al-Quran sambil memegangnya dalam dalam sholat? Al-Quran di sini maksudnya mushaf ya. Bolehkah kita memegang mushaf sambil membacanya dalam sholat karena tidak hafal, kita katakan kalau tanpa hajat dan kebutuhan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Dalam sholat wajib maupun sholat uh, dalam sholat sunat, yaitu sholat terawih misalnya. Kalau tidak ada hajat, misalnya ada yang hafal, ada yang hafiz, ada yang banyak hafalannya. Lalu dipaksakan memegang mushaf. Ya, yaitu membaca sambil memegang mushaf. Nah ini makro hukumnya yang konfidin. Nah dijelaskan oleh eh, para ulama diantaranya Imam Malik dan Sa'ad dan lain sebagainya. Jika hal itu dilakukan tanpa kebutuhan, artinya tanpa hajat dan dorongan, ya untuk melakukannya, maka hukumnya makro. Misalnya apa? Ada di sana orang yang hafiz, tapi tetap membacanya pakai mushaf. Nah ini tidak ada hajat dan dorongan, kecuali misalnya dalam kondisi yang tidak ada yang hafal sama sekali, ya. Kemudian, ya, dan itu dilakukan pada sholat sunat, maka boleh seperti yang dilakukan oleh Aisyah dan budaknya yang membaca eh, dari mushaf. Nah itu karena tidak ada yang bisa membaca selain budak itu. Nah lain halnya kondisi di mana di sana banyak para kumpal, banyak orang-orang yang hafal Quran. Walaupun tidak seluruhnya, tapi banyak dia hafal. Maka dia yang dimajukan. Nabi mengatakan apa? Ya, fal ya'ummakum aqra'ukum kita bila Hendaklah yang menjadi imam bagi kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur Qur'annya. Ya. Kalaulah membaca, e, Quran sambil memegang mushaf itu dibolehkan dalam sholat, ya maka tidak perlu Nabi menyuruh kita untuk apa? Memilih orang yang paling banyak hafalannya. Siapa saja yang bagus hafalannya, lihat mushaf baca. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwa Asalnya adalah tidak boleh. Hal ini tidak boleh dilakukan jika tidak ada dorongan untuk melakukannya, tidak ada hajat untuk melakukannya. Ya, nah demikian. Dan makruh apabila dilakukan. Karena saya dengar sebagian orang, khususnya di bulan Ramadan, ya karena mau ingin panjang sholatnya dan tidak ada yang, eh, menurut mereka tidak ada yang banyak hafal seperti itu, akhirnya mereka sholat sambil memegang mushaf. Padahal itu ada orang yang hafal, ada yang bisa membaca ataupun e, membaca di luar kepala atau hafal Al-Quran, maka hukumnya makruh. Gitu. Bagaimana hukum bagi hasil? Bagaimana hukumnya hasil dari pekerjaan seorang wanita yang bekerja di luar rumah dengan tidak memakai jilbab dan tanpa diwasi oleh mahramnya. Ikhwan fillah Allah wa Kondisi yang disebutkan di dalam soal ini dia bekerja tanpa pakai jilbab di luar rumah tanpa diawasi oleh mahramnya. Ini adalah kondisi yang menyebabkan dia dilarang untuk keluar dalam kondisi seperti seperti ini. Nah, mengenai apakah wanita boleh bekerja Nah, ini bab yang lain. Ya, apakah wanita boleh bekerja? Boleh memegang beberapa profesi? Ya, beberapa pekerjaan? Ya, itu uh, ada pembahasan tersendiri. Bahwa tidak mutlak wanita tidak boleh bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah. Ya, ada kondisi-kondisi di mana wanita boleh bekerja di luar rumah dengan batasan-batasan ya, dengan batasan-batasan yang yang yang memang sudah makruh, Misalnya apa? Ya tidak ada fitnah, tidak ada istilah, tidak membuka aurat dan seterusnya. Tidak ada uh, percampur bauran dengan laki-laki ya dan beberapa kriteria dan tidak tapar, Itu boleh wanita itu bekerja di luar rumah. Boleh wanita itu bekerja di luar rumah apalagi di dalam di dalam rumah membantu suaminya misalnya. Nah demikian ya Pak Nah di sini ada buku yang bagus ya uh, apa namanya uh, Judulnya kalau tidak salah Amalul Mar'ah. Wanita karir. Wanita berkarir. Wanita bekerja. Hukum ya, Hukmu Amalul Mar'ah. Judul bukunya. Kalau tidak salah. Nah, itu bukunya bagus dijelaskan di situ ya hukum-hukum beberapa pekerjaan yang ditangani oleh kaum wanita. Boleh atau tidak? Ya, nah demikian. Mungkin akan pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas ini. Ya karena mungkin ada sebagian orang yang berpendapat wanita tidak boleh bekerja sama sekali. Mungkin, nggak tahu saya. Ya, ada pendapat yang mungkin berkata seperti itu. Wanita itu tidak boleh bekerja sama sekali di dalam maupun di luar rumah. Ada yang membolehkan di dalam rumah, tidak membolehkan di luar rumah. Ya, kalau hukum itu dimutlakkan tidak benar. Dimutlakkan seperti itu, maka tidak benar. Ya, tapi kalau diperinci, maka ya perlu perincian yang tepat untuk menjelaskan masalah ini. Dan buku itu dijelaskan di situ beberapa hukum yang berkaitan dengan pekerjaan wanita. Ya, misalnya apa? Wanita sebagai pengajar, wanita sebagai dokter, wanita sebagai eh, apa namanya eh, eh, bidan atau perawat, ya, wanita sebagai eh, eh apa namanya pegawai dan seterusnya. Di situ dijelaskan di dalam buku tersebut di konfidensi bahwa ya kesimpulannya ya dari buku itu tidak mutlak wanita pekerjaan-pekerjaan itu haram bagi wanita. Ya, di sana ada yang boleh. Bahkan di dalam buku itu bahwa untuk merias Ya, dulu ada sahabat sahabiah juga sebagai perias, tapi bukan salon-salon seperti sekarang ini. Ya, mereka merias pengantin yang akan menikah. Ya. Nah, ada dulu. Ya di kalangan sahabat bidan, bahkan e, pengrajin. Ya, dulu para sahabat ada yang bertugas ataupun berprofesi seperti itu, dan itu berlaku pada zaman Nabi. Ya. Dan mereka keluar kadang-kadang untuk me, apa namanya membantu jihad ya, mengobati orang yang sakit sebagai perawat dan seterusnya. Nah, dengan batasan-batasan yang dia sebutkan tadi sebenarnya tidak mutlak hukumnya haram. Ya mungkin sebagian menganggap wah hukumnya mutlak haram. Nah demikian. Sebagian lagi berdalil dengan ya apa namanya salah satu tanda hari kiamat ya seorang wanita istri membantu suaminya berdagang. Ya para ulama menjelaskan bahwasanya maksud hadis itu bukan larangan, larangan suami eh, istri membantu suami. Ya karena tidak semua asal usaha itu dilarang. Ya, dilarang. Nanti akan kita jelaskan Konfidin kalau ada kesempatan berkaitan dengan masalah ini. Ya, demikian Konfidin. Rahimani wa rahimahumullah jami'an. Baik. Nah, itu saja mungkin pengikutin pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya eh, bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari eh, siapa. Baik. Ya, dari beliau. Apapun yang kalian dapat dari bukuku yang yang bertentangan menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakulu bi sunnati Rasulillah. Maka ambillah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wada'u makulku dan tinggalkanlah eh, pendapatku itu. Apa yang menjadi pendapatku itu. Nah demikian yang Dan dia mengatakan fattabi'uha wa itu tidak.